Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah, a'azzana wa jami'a. Tayyib, ikra ya akhana. Taslah. Poin berikutnya tentang al-afatu al-asyirah musibah yang ke-10 yang sebelumnya dalam musibah yang ke-9 tentang masalah namimah musibah sebuah lesan yakni senangnya mengadu domba di antara kaum muslimin yang sepantasnya bagi kita ketika mendengar sebuah namimah orang yang mengadu domba sikap seorang muslim yang baik di antaranya adalah tidak membenarkan ucapan tersebut jangan kemudian kita mudah terpengaruh terbawa ucapan tersebut yang kemudian menyebarkan juga ikut andil dalam permasalahan tersebut. Bahkan seyogyanya kita melarangnya menasehati orang tersebut ke jalan yang lurus, ucapan-ucapan yang baik. Dan ini merupakan bentuk kita cinta kepada Allah Ta'ala membenci karena Allah buktu fillah benci karena Allah dan jenabun pun karena kena Allah. Dan bagi orang yang mendengar ucapan-ucapan demikian, ucapan-ucapan yang sekiranya akan mengadu domba di tengah kaum muslimin, maka kita enggak bermudah-mudahan untuk seudon pada orangnya yang mungkin dikambing hitamkan. Ini Kemudian kita bahas berikutnya tentang musibah yang ke-10 yaitu kalamu dilisanaini alladhi yataraddadu bainal muta'adiyaini kalam yang mempunyai dua lesan. Nah ini, ini musibah berikutnya musibah lesan dia berbicara memiliki dua lesan. Apa maksudnya? Yaitu yataraddadu bainal muta'adiyain. Yang dia mondar-mandir enam di antara dua orang yang sedang berseteru atau orang yang sedang bermasalah. Nah ini ada sebuah ya permasalahan antara si A dan si B ada masalah. Nah, si C ini yang mempunyai dua lesan dia berbicara enam ke si A demikian demikian demikian dengan si B juga demikian demikian demikian, demikian. ke A bicaranya baik 6 menjatuhkan si B. Ketika datang kepada si B juga bicara baik, seakan-akan mendukungnya, seakan-akan membela nya Yang kemudian menjatuhkan si si A. Dan nah, ini, ini punya dua lesan. Nah, wayang yankhilu kalama kulli wahidin ilal ahor. Dia menukilkan suatu ucapan setiap seorang pada orang lain wa yukallimu kulla wahidin bil kalami yuafiquhu yang dia berbicara setiap orang dengan kalam yang dia mencocokinya dengan kalam dengan ucapan yang dia yakni mendukungnya nah datang si A seakan mendukungnya seakan membelanya memujinya datang si B sama. Nah, ketika berhadapan ber, berbuat baik, tapi ketika jauh di sana dia nam men, menjatuhkan. Auyanuhu ya'uduhu Menganggapnya bahwasanya dia akan menolongnya. Nam dirinya akan menolong si A. Akan membela nya dengan sepenuh perjuangan yang maksimal untuk membantu si A, kemudian akan menjatuhkan si B. Ketika datang si B ke si B juga sama sifatnya. Berbuat demikian demikian, demikian menjatuhkan si A. Atau memujinya ayusni oh, ala wahid atau memujinya di atas orang tersebut. Memuji kepada orang memujinya kepada orang tersebut fi dalam satu sisi. Kemudian muhu indal ahor dan dia mencelanya. Nah, yakni di sisi orang lainnya kepada yang lain ia mencelanya dia datang si A nah memujinya menolongnya dia akan membelanya menjatuhkan si B ketika datang kepada si B juga sama seakan-akan membelanya memujinya mencocoki ucapannya dan akan meng, yani, meruntuhkan si A Leni ini namanya kalam di lisanain yakni kalam, memiliki, memiliki dua lesan. Dan ini termasuk ya sifat-sifat orang munafik yang dia mempunyai dua dua lesan. <clears throat> Dan dalam hadis, nah, min hadis Abu Hurairah, rahum Bukhari dan juga Muslim, inna syaron nas dulu wajhain alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin Sesungguhnya manusia yang paling jelek itu yang dia memiliki dua wajah. Yang dia memiliki dua lesan. Nah ini. Yang dia datang kepada suatu kaum pada mereka dengan satu sikap seperti ini, baik mendukungnya, menjatuhkan yang lainnya. Wahaulai dan dia datang pada yang lainnya dengan sikap yang mendukungnya. Leni. Ini di antara sifat-sifat orang munafik yakni memiliki dua lisan. <clears throat> Dan ini hadis yang yang sebelumnya disebutkan bahwasanya tajidun nasa ma'adin khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqahu wa tajidu khiyaruhum nas fi hada sya'ni asadahum lahu karohiyah. Ini ini sebelum majlis ini sebutkan yang cukup panjang bahwasanya tajidu nas bahwasanya kau mendapatkan manusia mereka keadaannya seperti ma'adin. Ya ini keadaannya mereka seperti ya ini bahan tambang. Nam tambang galian yang berada di tanah. Ini barang tambang, tambang galian dikeluarkan ya apa-apa yang di dalam bumi sehingga muncullah keluarlah ya di sana ada minyak tanah ada bensin kemudian ada gas dan berbagai macam tambang galian tersebut yang tingkatannya pun keutamanya pun berbeda-beda ada yang baik ada yang jelek nah ada minyak tanah ada bensin ada solar dan sebagainya di antara bahan tambang kalian. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang murah, ada yang mahal. Ini manusia keadaan mereka yakni ma'adin seperti enam tambang kalian. Dan khiyaruhum fil jahiliyah dan sebaik-baiknya mereka di masa jahiliyah yakni mereka yang paling baik dalam Islam tak kala mereka paham itu faqahu Taklah mereka paham. Nam paham terhadap dinnya, terhadap agamanya. Mereka paham dengan masalah syariat Islam, masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak dan sebagainya. Nam ini adalah khiyarahum fil Islam idza faqahu. Wa tatjuna khiyarahum yahrumun nas fi hadzal sya'ni dan kau mendapatkan sebaiknya mereka manusia dalam fi hadza sya'ni yakni di dalam masalah pemerintahan dalam masalah yakni bulatul umur maka asaddahum lahu karohiyah mereka yang paling benci terhadap suatu pemerintahan tersebut artinya apa mereka enggak senang menjadi seorang pemimpin mereka enggak senang untuk popularitas enggak senang akan menjauh karena beratnya menjadi seorang pemimpin, beratnya tanggung jawab seorang pemimpin untuk bersikap adil, untuk bersikap hikmah ketika sudah memegang sebuah kekuasaan, sebuah kepemimpinan. Ini sangat sangat berat sehingga mereka berusaha menjauh untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, demikian. Kemudian disebutkan watasidun nas, ya watasidun nas syarrun nas dulu bajahin. Dan sungguhnya yang kau mendapatkan manusia yang paling jelek itu mereka yang mempunyai dua wajah. Datang ke sini ya baik ucapannya. Menjelekan yang lainnya. Ketika datang ke yang lainnya yang bersikap baik menjelekan ke ya, keberadaan yang di sini. Nah ini ini nam ina dul wajhain. Kemudian wa'lam ana hada fi malam yatirra ila dzalik. Dan ketahuilah bahwasanya perkara ini adalah terhadap orang yang tidak terpaksa keadaannya. Memiliki dua wajah. Memiliki dua lesan. Dia berbicara. Nam, di sana begini, di sana begitu. Nah ini, ini untuk orang yang tidak terpaksa keadaannya. Terancam hadis tersebut. Terancam manusia yang paling jelek keadaannya. Yaitu dua wajah. Fa <clears throat> amma idza idza tarra ila mudaratil umara. Maka adapun ya apabila dia terpaksa keadaannya dipaksa oleh seorang pemimpin, seorang pemerintah untuk berbuat demikian, kemudian dia yakni mudaroh memakai ya ini yakni mudaroh berbahasa basi enam untuk dia menjaga keselamatannya untuk dia biar selamat dari ansaman tersebut maka dia mempunyai dua wajah artinya yakni perkataan-perkataan yang memujinya perkataan-perkataan yang mendukungnya karena kalau nggak demikian, mungkin jiwanya akan terancam, akan dibunuh. Sehingga dia pun terpaksa, ya keadaannya demikian, dia harus seakan-akan menampakkan dukungan pada orang tersebut. Ini. Kalau demikian keadaannya, maka kata beliau adalah fajaza, diperbolehkan. Idat torro, ketika ter, terpaksa. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda, radhiallahu anhu, Qala Abu Darda, "Inna lanaqsiru fi wujuhi akwamin wa inna kulubana latal anuhum, wa mata qadara Allah yadhara muwafaqahum lam yajizi lahu." Beliau mengatakan sesungguhnya kami yakni sungguh apa bermuka apa manis banyak senyum. Ketika berhadapan dengan sebuah kaum. Nah ini, bermuka manis, bermuka yani ramah tamah. Wa inna kulubana dan sesungguhnya hati-hati kami sebenarnya adalah latal anuhum melaknat mereka. Nah ini, keadaan terpaksa, keadaan ya karena dirinya khawatir akan mungkin dianiaya, terdolimi sampai terbang nyawanya sehingga dia harus yakni bertatap muka dengan wajah yang murah senyum dengan ucapan yang manis kepada mereka pada suatu kaum atau pada seseorang yang memang akan mengancam dirinya padahal hati kami kata beliau yakni melaknat mereka, membenci mereka setinggi-tingginya kepada mereka. Nah ini karena yakni ter, terpaksa. Wa mata qadara Allah yadhara, maka kapan saja ketika dia mampu untuk tidak menampakkan sikap muwafaqah yakni mencocoki mereka lam yajzi lahu maka tidak diperbolehkan kepadanya untuk bersikap yakni bermudaroh bermujamalah tidak diperkenankan ketika dia memang mampu untuk menambahkan apa adanya nah ini ditambahkan apa adanya karena memang tidak mampu ya untuk yakni <clears throat> mungkin menghilangkan menepis sebuah kejelekan menghilangkan sebuah kejelekan mudah-mudahan dia bisa menghilangkannya <clears throat> nah ini ini ucapan beliau di dalam sahihah <clears throat> dan peringatan tanbih ya untuk orang-orang yang mempunyai dua wajah nasihat bagi mereka yang mempunyai dua wajah hendaklah dia mengingat sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW agar ya hati-hati dari, dari lesannya jangan sampai bersikap demikian di dalam hadis Anas bin Malik rahu Tabrani dihasankan oleh Syekh Albani. Nam beliau bersabda mangkana dalisanain ja'alallahu lahu yaumal qiyamah lisanaini minan nar. Nah, ini ini ancaman bagi orang-orang yang mempunyai dua wajah, mempunyai dua lesan. Barang siapa yang dia memiliki dua lesan, atau dalam riwayat lain sebutkan yakni wajhain disanain atau wajahain terang siapa yang memiliki dua wajah enam mempunyai dua lesan maka niscaya Allah jadikan bagi orang tersebut nanti pada hari kiamat yakni dua lesan yang terbuat dari api neraka disanain minan nara ini dua lesan dari api Alhamdulillah min dalik subhanallah kita berlindung dari perbuatan-perbuatan demikian. Ini ancaman dia akan diberi dua lesan dari api. Ini menunjukkan apa? kabiroh minal kabair. Termasuk dosa besar yang sangat besar ya di antara dosa-dosa yang sangat besar yaitu mempunyai dua wajah. <clears throat> akan dijadikan lesan dari api. Baik, walau alam Ilahuna, ilah tafadalu, habitakumullah.